Kalau nama memang begitu kadang-kadang. Kalau mau lebih tepat kita lihat dalam kitab Rijalul Hadis. Ada baca Turmuzi, ada Tirmizi, ada Tarmuzi. Ya. Rawahu Turmuzi. Inna asra'a sadagatin ila sama' ayyada'a ar-rajulu ta'aman tayyiban summa yad'u alaihi nasan min ikhwani. Ibnu Abi Dunya daripada Hibban bin Abi Janda meriwayatkan hadis sesungguhnya yang paling cepat sedekah yang paling cepat naik ke atas lagi naik ke langit Sepaling cepat sedekah naik ke langit, mana diterima Allah. Apa? Ayyadha ar-rajulu ta'aman thayyiban. Seseorang itu meletakkan makanan yang baik, hidangan yang yang baik-baik. Disiapin hidangan yang baik, yang mayoritas orang demen deh gitu. Hah? Mayoritas. Sumaya kau alaihi nasun nasan. Kemudian undang tamu. Manusia ambil undang. Min ikhwani daripada saudara-saudaranya, kawan-kawannya, tetangga-tetangganya. Ya. Bikin nasi nyanyi, senampan, suhu bakul, undang orang, nyanyi. Jangan. Lagi makan, masak sayur marah, kambing, gulai kambing, hmm, ayam ayam. Pokoknya makanan yang toyib deh. Udah orang juga makan, uh, apa biasa orang demen sayur asam, sambal gandaria, tahu tempe, jengkol, pete, biarin aja, Judulnya nemenin orang. Yang datang disediain, girangin juga. Gimana? Ah, Gak ada makanan yang paling nikmat. Melainkan anda makan di tempat ini. Eh? Nah, itu aja. Itu aja Al-Hajjaj di Ulu. Muridnya siap apa namanya sediain petir, Gengkol itu. padahal dia makannya juga emang nggak pernah makan petir demo. Eh besok dibawa ke karung iya. Dipikir tamunya Habib demen, nggak emang emang girangin doang. Ah. Jadi dibawa sekali. Dipikir muridnya Habib demen, nggak waktu ditunda cuma girangin doang girangin. Nggak nyelah girangin. Ada nggak ya, nggak ada ya. Kemarin saya dapat kabar dia Maulid berarti Habib Ali juga ala ya, Habib Ali Segar Habib Ali Al-Habsyi diundang juga maulid Segan jengkol juga <laughs> Hah? jengkol apa salah ya Hah? oh lindung ya lindung bukan jengkol lindung di mau maulid diundang di segan lindung nanti ini kagak tapi itu tetap ditutupin tuh gak itu Ya, dipikir hari hari cuma itu. Padahal makanya nggak ada kan. Nah, lihat. Ya, ada. Jadi ada sisi ada sisi si penerima tamu yang saya boleh tapi ada sisi lain tamu gitu. Ada masing-masing punya ada. Kalau kita sediain yang orang yang kita undang siapa nih? Dia demennya apa? Itu yang bagus. Siapa ya, mau kita undang, Ular, si bulan, bulan, kita tahu bulan doyan ini. Siapa yang didoyan, Kalau kita tahu. Tetapi ketika datang orang lain yang tidak tahu datang, nggak doyan itu, kita tanya itu gimana makanan gue? Udah oh, bilang nikmat aja. Ya, jadi ada dua sisi yang berbeda. Jadi bilang harus siapin yang didemenin yang diundang, tetapi yang diundang ketika dilihat makanan itu kurang menyenangkan, senang-senangin aja pura-pura enak. Paham pura-pura enak pura-pura ah. enak, Wajib. Padahal kurang garam. Oh. Pasinan, basi, bodoh mas. Wajib. Gitu. pura-pura enak tidak sih? Eh, pura-pura. Jangan ya, lu masuk kayak apa, lu, masakan lu begini undang gue, aduh nyakitin. Nyakitin. Besok yang begitu nggak diundang lagi tuh. Wal-Hakim wa Turmuzi an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi siapin makanan yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kemudian undang manusia daripada kerabat-kerabat atau kawan-kawannya. Oh, nih pahala yang model begitu, langsung naik tuh. Nggak tahu pahala yang berarti. Guru ini sering bercanda, guru ini kalau kita habis ngaji, taklim, siapin makanan, gimana sih? Kalau ada taklim orang datang ngaji yang sohibul baik siapin makanan selalu dibilang ane sohibul baik. Ane bayarin pahala itu mau nggak? Ane bayarin pahala itu mau nggak? Kalau sohibul baik bilang mau, dia begini dia. Dia buat duit mana ini? Dia jual nggak pahala itu di jago tamu? Agak dong. Kalau dia jual berapa yang bayarin? nanti buat ada pahalanya. Karena dia ngerti. Dia alim bahwa orang tuh udah satu dia nyediain tam makan. Yang makan thalibul ilim Orang yang sedang ngaji. Ya. Ada seorang wali min ahlil kasyaf. Kasyaf. Dia tidak diri kalau orang datang melainkan orang yang menuntut ilmu yang datang di diri. Kalau ada orang nuntut ilmu tuh di diri. Ditanya, ya Syekh, itu tahu Kenapa ente berdiri kalau si pulang datang, yang ini enggak, ini enggak? Aneh kalau lihat malaikat berdiri, ada berdiri. Kata ini ahli Kasyaf, yang orang yang kasyaf, wali. Kalau aneh lihat malaikat diri, aneh diri. Kalau malaikat nggak diri, aneh nggak diri. Kenapa malaikat diri? Malaikat tahu itu orang tolibul ilim yang datang. Orang yang butuh ilmu, makanya aneh ikut diri. Walaupun aneh nggak kenal seorang itu siapa. Jadi ketahuan orang yang menuntut ilmu itu dari malaikat berdiri nyambut dia. Ya, kalau kita nggak lihat malaikat berdiri berkagak. Ya, kita bukan ahli kasyaf. Karena malaikat itu Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridaan bima yatlu. Idza marartu idza marartum bi riyadil jannah farfa'u. Kalau kalian lewat pada satu Rawdah min riyadil jannah. Ada majalisul ilim, halagah zikir. Mampir katanya. Kenapa? Karena malaikat di situ lagi ngeriung. Malaikat orang di majelis zikir, majelis ilim itu lagi ngeriung malaikat. Ya, ada yang duduknya di sini, uh, oh, udah ngeriung udah dah. Jadi setiap orang ya, hormati. Kadang-kadang jin-jin mukmin juga ada. Ada, ada majlis majlis dua datang min yang teman ilmu. itu demen pojokan sana, pojokan sono. Makanya pojok-pojokan kalau lagi sedang melamun di gitu, gitu Kadang-kadang hidungnya kupingnya kayak ketip, lagi digodain. Besok nggak duduk lagi semuanya. Indek ketemu Ya, yang lihat jin ya itu kabar doang kabar karena saya dapat kabar bahwa pengarang kitab Sabil al-Muhtadin Syekh eh, Arshad Arsyad al Bajari, itu dia kan lama di Mekah jadi Mekah sempat buka halaman juga buka taklim juga gitu orang-orang dari Indonesia belajar media di sana. Iya. Sampai hari ini pulang ke Kalimantan, jin ikut. Diusir dia balik lagi. Kita Ditanya jin itu memang dari dari Mekah udah mulai tutup di majelisnya Syekh Arsyad itu. Jadi nggak mau pisahnya gurunya, mau ikut terus. Gurunya usir tuh jangan tau orang melihat orang kabur bulan dulu kan. Ya diusir, dia sampai Kalimantan, tujuh udah nongol duluan. Terus sampai di pesantren dia sampai. Jadi berkhidmat di jid media. Haji itu kan. Hah? Wajar kalau ulama-ulama ada yang dilindungi malaikat, ada yang dilindungi media. ulama-ulama. Itu jin murid dia, ngaji dia tiap majlis dia datang duduk, cuma nggak kelihatan. Ya ada ganggu ulama, kujina yang maju. Ya. Jadi talibul ini tuntut ilmu karena orang yang nuntut ilmu itu dia mulia di sisi Allah. Asal niatnya ikhlas. Niatnya ikhlas bagaimana? Niat ngamalin. Walaupun satu yang kita dapat dari sekian ratus, satu aja kita amalin untuk Niat Niat ikhlas, bukan karena enggak enak. Lillah, lillah, Kita tunduk aja. Insya Allah dapat keberkahan. Wa ayyu mansabin a'zamu Mana pangkat yang lebih besar min mansabi man yastashilul malaikatus samawat ya wal ardi istighfari lahu Mana pangkat yang paling agung, paling tinggi daripada pangkat orang yang menyibukkan malaikat langit, malaikat bumi, istighfari dia. ya ada tuh. Kedudukan yang paling tinggi daripada kedudukan orang yang bikin malaikat sibuk. Sibuknya apa? Istighfarin dia. Kan orang kalau nuntut ilmu diistighfarin malaikat. Ya, yeah. sama hatta al bil bahar katanya. Ada yang hita hatta hitani bil bahar. Sehingga hitanun atau hitani bil bahar. Sehingga ikan di lautan istighfarin selama itu orang duduk. Nah, sedekah begini ya. jamuan tamu begitu juga. Kan orang yang jamu tamu itu selama hidangan masih geletak orang tuh bilang, selama itu malaikat istighfar dia. Ya, selama itu malaikat istighfar dia. Sepaling cepat sedekah karena jamu tamu sedekah juga ke langit bahwasanya meletakkan seorang makanan yang baik kemudian dia undang manusia daripada kawan wal والحكيم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة ya malaikat senantiasa berselawat untuk seseorang mananya sigaret selama itu hidangan tuh maidahnya mau mau doa masih tergeletak masih ada kalau udah dia habis diangkat kelar deh. Ya. ya. dulu ada film contoh bagus juga dulu saya masih kecil tapi saya ingat saya Ya, suami orang saleh bini orang saleha juga anak-anaknya punya hidangan cuma satu-satunya ikan ikan goreng Ikan satu buat makan semua kita tamu datang. Sedia tamu. Tuh bini dari yang anak intipin. Ya eh, anak intipin mak duduk. Gimana tuh ikan? Lahap tamu mak makan gitu. suami ini temenin aja. Suami colek-colek tuh nggak lahap tamu. Pikir tamu tanya, eh, itu masih gini. tidak di dalam ada lagi banyak ada bentuk itu doang. Rumahnya dia bilang, gimana tamu makan lahap gak? Lahap mak. Sekarang gimana? Udah dibalik ikannya mak. Udah dibalik. Mana yang di atas udah habis. Udah dibalik kan. Nah, Udah dibalik. Tinggal sebelah lagi kan. Gimana? Makin lahap kayaknya mak adanya. Tipis harapan kata mak ini Hah? Hampir pale-pale diberi. Hah? Iya. Hah? Kalau tu anak bisa tahu dibaca itu akal tu doib eh doibu asamaka hatta roksaha. <laughs> Tetamu makan ikan hampir pale ini bures deh. Wal hadim an Abi Hurairah man at'ama akhahul muslim muslim syahwatahu haramahullahu 'alanna. Siapa orang yang memberi makan saudara yang muslim syahwatahu yang dia senangi, yang saudaranya senangi, haram Allah Allah haramkan dia atas api neraka. Kamu doyannya apa? Kambing, kambing. Kamu doyannya apa? Ayam, ayam. Gitu. Ya. Wa an Jabir man taba'a li dhayfihi dhabi'atan kanat bida'un lahu minan nar. Ya. Bidaan ya. Karena bidaan lahu dari Zabir man zabaha siapa yang menyembelihkan lidaifi buat tamunya zabihatan satu sembelian kambing. Kambing disembelih. Karena adalah sembelihannya itu bidaan lahu minan tebusan dirinya buat api neraka. Sembelih kambing. Tamu datang sembelih kambing. Ya tukang kambing di sini. Emang kambingnya banyak, kita yang nyari kambing. Beli deh. Ya. Beli sama aja. Beli 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kan kambing-kambing ada yang 4 kilo gitu ya. Ya kambing kacang. Tuh di sono, tuh di mana namanya? Di Kober saya tuh aja ya. Hah? Baktiar. Iya. Baktiar kayaknya. Timbang. 4 kilo itu ayat 200 ribu 200 ribu itu eh, nebus surga eh nebus diri dari neraka murai banget tapi bayang tetap ngaji tetap ngamalin jalan gitu ntar habis itu udah ngaji ngaji main bayang ilmunya kayak itu bukan yang dimaksud ngamalin tuh ditebus dari api neraka udah nggak nggak udah pensiun ibadah terus tapi kita udah dapat jaminan berarti gitu. Ditambah dengan karena orang yang yang pahalanya lebih dia masuk surga, dicatat di miza di di dicatat. Itu dia ada kelebihan pahala, itu menambahkan tinggi derajat dalam surga. Jadi nambah lebih dan dia ada kelebihan ya ada ada istimewaan bisa berikan syafaat karena Wewenang memberikan syafaat buat orang mukmin itu tergantung dia yang kedudukannya di sisi Allah. Ada yang cuma satu doang, ada yang satu doang. Nanti kasih syafaat buat saudara enti satu aja. Gak bisa dua ya Allah, satu. Habis amal itu bisa satu doang, cukupnya lebihnya. Ada yang sampai satu asobah, ada yang satu gamila. Itu di luar Nabi ya. Di luar Nabi, kalau Nabi terserah dia. Ya. Ini di luar Rasulullah. Mu'min sama-sama gitu. Tergantung derajatnya. Terutama orang-orang yang sering mengamalkan ilmu, sholat pada waktunya, yang gitu-gitu. Itu punya kelebihan-kelebihan syafaat. Bisa sampai keluarganya atau darah-darahnya sampai ke berapa itu bisa. Jam tujuh kurang bisa ya. Wa an Jabir man udah tuh ya. Wa Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni majhudun. Datang seseorang kepada Nabi ya Rasulullah, saya ini susah. Ini majhud. Saya lagi susah ini ya Rasul. Minta bantuan, minta makan. arsala ila ba'd nisaihi Nabi kirim ke orang tadi ke sebahagian istrinya. Faqala tapi istrinya bicara, "Wallati ba'asaka bil haqqi ma illa ma'u." Demi zat yang mengutus kamu dengan benar, saya nggak punya sesuatu melainkan air doang ya Rasul, kata bininya. Utus lagi ke bini yang lain, sama juga jawabnya. Hanya cuma punya air doang ya. Dia istrinya Nabi. Air doang. Ya. Sehingga buat jamu tamu nggak bisa, cuma air doang. Ya. Kalau gitu bayangan gitu istri Nabi bergelimang dengan Makan, harga atau susah orang susah ini lebih susah lagi begini. Apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Nabi mengatakan, eh pak arsa summa arsala ila ukhra. Kemudian Nabi utus lagi kepada istri yang lain, bagalat misla dalik. Sama jawabannya begitu. Hatta gulna kulluhunna misla dalik. Sehingga semua bininya ngomongnya sama. Lah, nggak punya ya Rasul. Walladzi ba'asabaka bil haqqi ma indi illa ma sama jawabannya semua. Enggak punya air. Bagala Nabi berkata kepada sahabatnya ini, "May yadhifu hadzal lailah?" Siapa yang bisa jamu nih tamu nih malam nih? Nabi lelang dah. Nabi lelang. Bagala Rasulun min Ansar, min Ansar. Ada seorang Ansar jawab, "Ya Rasul, aneh deh yang bawa ke bed aneh ini." dibawa mena orangnya. Ya, anak ya Rasulullah, saya yang jaminnya, saya yang yang yang jamu dia malam malam ini. Bawa ke malam juga, pandala bihi ila rahli, dibawa ke rumahnya kepada oleh sahabat sahabat Ansor tadi. Bagala li imratihi, ini sahabat Ansor bilang kepada istrinya, akrimi dhaifa ya Rasulullah. Muliain ini tamu, tamu ini dari Rasulullah. Ya, muliakan ini tamu Rasul. Jika tamu Rasul, Istrinya solehah juga. Wafir riwayatin gala li imrati dalam satu riwayat dia berkata kepada istrinya nih sahabat Ansor tadi, "Hal indaka syai'un? Hal indaki syai'un? Apakah kau punya sesuatu?" Galak istrinya berkata, menjawab, "La illa qutu." Hah? Sibyani. Melainkan yang saya punya cuma makanan buat anak kita nih. Buat bayi, buat anak, buat anakku. Ada, cuma buat anak gitu. Kata bini, ada yang makanan? Ada, cuma buat anak. Buat itu kagak kan, buat suami kagak, buat anak juga. Kalau nih suami bilang, Pak Fa'alihim, hibur aja dia. Pak Pak fa'alihim, hibur, hibur anak. Ya, hibur mereka, tuh anak ibanya hibur anak mereka bisyai'in dengan sesuatu. Wa idza aratu al-asya kalau dia pengen makan malam, panawi panawimihim ya. Yeah. Nawama ya. Nawama yunawimu nawim. Jadi nawimi karena anti kan. Anti nawimi. Panawimihim tidurin mereka. Jadi kalau anak anak kita nangis, hibur aja deh. Kalau enggak tidur, tidur deh ya. biar dia enggak, enggak minta tuh makanan. Tujuannya makanan buat kamu. Ya, anak ini korbannya. Ini kalau baca depan bini, ntar bini kita jadi sadar. Iya, betul. Karena bini kebanyakan ini, Lu anak lu, lu enggak utamain orang aja lu tahu. Paham? Iya. Kalau ada tamu, kita ngutang kemana-mana, beli makanan, beli. Kira anak minta jajan, susah karena anak minta ini susah buat tamu dibela-belain. Ini bini kadang-kadang karena nggak ngerti. Iya. Protes ini kita. Lu kalau buat tamu lu bela-belain, buat anak sendiri susah. Padahal emang mesti begitu. Tamu utamain. Nyari berkah. Nyari jaminan dari Allah. Nyari keberkahan. Karena memang sahabat Nabi begitu. Nabinya begitu, anak-anaknya begitu. Sehingga buat diri mereka aja, mereka lebih utamain tamu daripada. Tapi kalau kita kan nggak nggak sampai sekali anak kita telantarin, kagak. Kadang-kadang anak kita dihibur makan, kita ini ya. Cuma satu waktu begitu bisa tamu yang kita utamain daripada anak sendiri. Wa idza dakhala daifuna fatfi'ir sirat kalau tamu masuk tiup tulangku. Matiin. Wa dan perlihatkan kepadanya kepada tamu anna nakul, anna kita ini makan seolah-olah kita makan jadi matiin lampu dan kita perlihatkan kepada tamu itu atau pura-pura kita makan juga ya apa aja kita kotak-kotak aja deh, makan biar tuh kamu ngadem makanan jadi gurih jadinya kalau terang kan kelihatan ya lu makan mangkok kan gitu kalau gelap kan nggak kelihatan. Kita pura-pura ngilu aja. Ah, ya, ya. Supaya tamu jadi enak, merasa yang dipikir sohibul baik makan juga, satunya dapat. Tujuannya begitu. Matiin lampu biar tamu nggak lihat. Kita pura-pura makan aja. Saudara lihat. Tujuannya apa? Supaya tamu jadi enak. Jadi senang. Karena tamu kalau melihat sohibul baiknya kagak makan, nggak tega, nggak nafsu. Ya masa gue yang makan lo kagak makanan begini-gini apa gue tegel kamu yang baik kan gitu karena babnya beda lagi segi ya ada dua sisi yang harus dilihat sampai begitu diperhatiin. diperhatikan itu wa agal Dia mereka duduk, tamu makan mereka duduk. Wa ah, wabata ya nyambung gini wabata tawiyai dan sehingga keduanya itu suami istri tadi bermalam tidur malam dalam keadaan lapar. Nah, tamu semuanya yang makan. Dia pura-pura doang sehingga tuh kenyang, sahibul baik suami istri dan anak-anaknya lapar. Balamma asbaha ghada rasala Rasulillah tatkala pagi ghada berangkat. Bukan ghada nih kalau ghada. Eh, ghada yaghdu. Mereka berangkat, dia berangkat kepada Rasul. Nemuin Rasul kok. Maka ada Nabi langsung bicara. Dia bertemu Rasul, Rasul langsung ngomong. Laqad Allah, laqad ajaballahu bi sani'ikuma bi dhaifikuma. Allah kagum dengan perbuatan kamu berdua, perbuatan itu. Ya, anak dihibur, ditidurin supaya tidur. Mati lampu dimatiin biar kamu enak makan. Dikorbanin dirinya, diri mereka anak-anaknya untuk belain kamu. Allah kagum terhadap perbuatan kamu berdua. Ya. Bidai biguma terhadap tamu, Lailah malam semalam. Ba'anzalallahu sehingga Allah turunkan firman-Nya khusus muji itu orang tadi. Muji kaum mukminin yang semalam. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Dan mereka lebih mementingkan ya orang lain daripada diri mereka sendiri walau kana bihim khasasah walaupun mereka dalam keadaan lapar mereka lapar tapi tetap pentingin orang wallahu a'lam mudah-mudahan bisa kita amalin Astagfirullah al-azim Astagfirullah al-azim Astagfirullah min kulli dhanbin 'azim wa atubu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقه عليها نحيا وعليها نمور وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمي وزينا من حلمي وأكرمنا من فتوى وجملنا من عافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله